Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarat Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala. Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya? Abu Bakar bin Abi Dawud ini siapa namanya? Abu Bakarnya Abdullah. Abu Dawudnya siapa namanya? Imamun ibnu Imam. Abu Bakarnya imam, bapaknya juga imam. Nah, Abu Bakarnya namanya Abdullah. Bapaknya Imam Abu Dawud, sahibus sunan siapa namanya? Ibnu Ayyash. Apa? Naam Hasan. Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah taala. Coba diulangi. Al-Akh. Sulaiman Sulaiman ibnul Ash'af. Pertama Hamzah, dua Ain. Ash'af. As-Sistani rahimahullah ta'ala. Coba antum, akh. Susah ya? Enggak masalah, nanti diulang-ulang. Nah, karena kita lisannya lisan orang Indonesia, lain dengan orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Karena lisan Indonesia itu terkadang masih mengucapkan Arab itu kesleo. Paham ya? Maksudnya itu terpleset gitu ya. Wajar. Tapi kalau terulang-ulang insyaallah mudah itu. Sulaiman ibnul Ash'af Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih nah coba <laughs> gak berani ya Tayyip coba Pak bukan bukan Sulaiman ibnul Ash'af Ayo As-Sijistani rahmatullah ta'ala memang agak berat namun kalau terulang-ulang insyaallah mudah diucapkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik masih seputar mengenai na'am barakallahu fikum sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'am perhatikan baik-baik. Kata beliau di sini ada orang-orang yang mereka mengubah makna tangan menjadi nikmat. Kemarin kita lewati ya. Ada yang mengatakan kudroh. Jadi tangan itu bukan tangan hakiki tapi nikmat katanya. Tapi kudrah katanya. Kita lihat. Yu'awwilunaha bima'nal kudrah. Mereka mentawil, mengubah tangan dengan makna kudrah, kemampuan. Nah ini juga keliru. Seakan-akan membatasi kemampuan Allah Ta'ala cuma dua. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua kemampuan Allah Ta'ala gitu seakan-akan. Keliru. Allah musta'an. Kita lihat. Fayakulun. Maka mereka mengatakan makna lima khalaqtu biyadayya ay bi qudratai atau biqudrati. Jadi ketika Allah taala mengatakan eh, terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, maksudnya dengan kemampuanku katanya. Dengan kemampuanku katanya. Allah musta'an. Ini menurut mereka ya. Fayuqalu lahum maka dikatakan kepada mereka Allah jalla wa ala dzakaral yadain bil lafzi tasmiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama lafadznya dain dengan lafadz tasmiyah musanna. Musanna itu berapa? Dua. Perhatikan baik-baik di situ. Na'am barakallahu fikum. Fahalillahu jalla wa ala lahu qudratan au qudratun wahidah? Ini pertanyaan yang diajukan kepada orang tersebut. Sekarang Allah taala itu punya dua kemampuan atau satu kemampuan? Nah gitu. Kita tanya kepada orang tersebut. Fala yujadu illa jawaban wahid. Maka enggak dijumpai kecuali satu jawaban. Huwa yaitu annallaha lahu qudratan wahidan. Wahidatan. Kata dia, enggak ada jawaban lain, dia akan mengatakan Allah taala cuma memiliki satu kemampuan. Keliru enggak kan ini? Keliru. Wala yasihhu an yuqalahu qudratan dan enggak dibenarkan untuk dikatakan kepadanya dua kemampuan. Nah, ini jawaban menurut versi mereka. Wa fi qawlihi lima khalaqtum yadayya hal yuqalu ma'nahu bi qudrati? Naam. Apakah yang diinginkan di sini adalah apa? Dengan kedua kemampuanku? Apa maksudnya seperti itu? La ahadanya puluh Enggak ada seorang pun yang mengatakan seperti ini. Maksudnya enggak ada seorang pun yang mengatakan seperti ini. Wa amma ta'wiluha bin ni'mah ini bantahan kedua. Jadi enggak ada yang mengatakan tangan itu kudrah itu enggak ada. Yang mengatakan itu hanya orang-orang belakangan yang sok apa kemarin? Sok tahu. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa amma ta'wiluha bin ni'mah adapun orang-orang yang mengubah makna tangan dengan nikmat faka antakul seakan-akan mengatakan lakanya dun indi. Ini. Seakan-akan kau mengatakan laka yadun indi. Engkau miliki enam nikmat di sisiku. Engkau miliki kebaikan di sisiku. Seakan-akan seperti itu. Ai laka nikmatun indi. Nah, ini versi mereka. Jadi memaknakan tangan diartikan nikmat. Fa idza qala qailuhum apabila orang yang di antara mereka mengatakan makna lima khalaqtu biyadayya biadainya, bi ni'matayya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, yang telah Nah barakallahu fikum, aku ciptakan dengan kedua tanganku, dimaksud dengan kedua nikmatku, ini keliru. Bantahnya apa kemarin? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Banyak sekali nikmatnya. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Luas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Apa maksudnya yang enggak bisa dihitung. Ini malah mengatakan dua. Allah musta'an. Seperti ini berbahaya sekali. Kita lihat. Yuqallahu Dikatakan kepadanya, "Halillahu jalla wa ala laisa lahu illa ni'matani fa'asib." Sekarang dikatakan kepada orang tersebut. Eh, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kecuali hanya dua nikmat saja? Am anna jami'an ni'am minhu subhanahu wa taala? Ataukah seluruh nikmat-nikmat itu dari Allah taala? Jawabannya yang mana? Seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam wa ma bikum min ni'matin faminallah dan seluruh apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat dari Allah taala. Kok dia bilang apa cuma dua nikmat? Ini terbantah mereka, terbantah semuanya. Karena munculnya ini orang-orang belakangan. Gak pernah di zaman para sahabat, zaman para nam tabi'in, atba'ut tabi'in enggak pernah mereka bertanya seperti misalkan Abu Hurairah atau Abu Bakar Siddiq atau Umar Khattab, "Ya Rasulullah, itu maksudnya tangan itu apa?" Gak pernah yang nanya seperti itu. Jangan-jangan maksudnya nikmat, enggak ada. Eh? Muhammad mustirin, enggak pernah nanya kepada para sahabat. Nah, barakallahu fikum, mungkin nanya pada sahabat, itu makna tangan itu apa? Mereka modelnya sami'na wa ta'na. Tangan ya tangan. Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Paham ya? Kita harus menetapkan maknanya, bagaimananya wallahu a'lam. Jangan sampai keliru ya yang ditetapkan apa maknanya. Karena kita kalau menghilangkan makna seakan-akan kita menganggap al quran al Karim enggak ada maknanya. Allahul musta'an. Berikutnya. Summa aidha la farqa baina Adam wa ghairihi idza fusiratil yad bil qudrah. Perhatikan baik-baik ini. Kalau seperti itu kata beliau, enggak ada bedanya antara Adam alaihissalam dan yang lainnya. Karena bi Adam alaihissalam memiliki keistimewaan diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Nah, kalau diartikan kudroh, kemampuan, kita semuanya diciptakan dengan kemampuan atau enggak? Ayo, Pak. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa maksudnya nih? Pak belum? Kalau dikatakan oh tangan itu bukan tangan beneran itu. Tangan itu adalah kemampuan. Terus bedanya apa kita dengan Adam alaihissalam? Sama atau beda? Sama. Kalau diartikan tangan itu kemampuan. Pak belum? Kan Allah Taala mengatakan lima khalaqtum yadayya Orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku siapa maksudnya? Adam. Nah, kalau antum artikan dua tangan adalah kudrah kemampuan, sama enggak kita dengan Nabi Adam? Sama, sama-sama ciptakan dengan apa? Kemampuan. Kita lihat. Fa innallaha khalaqa jami'al khalqi bi qudratihi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah taala menciptakan seluruh makhluknya dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Fala maziyata li Adam 'ala ghairihi minal bashar Berarti kalau seperti itu nggak ada keistimewaan untuk Nabi Adam alaihissalam atas yang lainnya dari kalangan manusia, nggak ada bedanya. Kalau diartikan tangan itu kemampuan tadi itu. Nah, wallahu jalla wa ala mayyazahu biqaunihi sedangkan Allah telah membedakan dengan firman-Nya lima khalaqtu biyadayya. Ya, dengan orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maksudnya ini ketika Allah telah mengatakan beriblis, eh, qala ya iblis "Ma raka antas tasjuda lima khalaqtu bi Wahai iblis, apa yang menghalang-halangi dirimu? Eh? Untuk tidak mau sujud terhadap apa orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ewa, terbantahkan situ. Wallahu jalla wa ala yazahu biqauli lima khalaqtu bi yadayya wa fa hada wajhur raddi ala haula ini sisi bantahannya terhadap mereka Allah musta'an wa amma al mumatsilah mumatsilah itu siapa sih orang-orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Ini hati-hati. Fa yaruddu alaihim al-Qur'anu biqouli ta'ala, yang bantah mereka justru Al-Qur'an dengan firman Allah Taala, "Laisa kamitslihi syai'." Ini perhatian baik ini, isbatu apa? Kaidah nanti, isbatu mufassal nafyun mujmal dalam ayat ini nanti. Laisa kamitslihi syai', ini peniadaan. Paham ya? Nafyun mujmal tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah taala. Wa qaulihi walam yakulahu kufuan kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun. Wa qaulihi hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kau mengetahui ada bagi Allah taala itu samiyya tandingan? Enggak ada tandingan. Nah. Wa qaulihi fala taj'alu dan andadan wa antum ta'lamun dan jangan kalian jadikan bagi Allah taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wanidhu niddu Tandingan-tandingan, permisalan-permisalan, sesuatu yang diserupakan. Wal mathil fanaha an naj'ala lillahi asbahan wa amsalan min khalqihi subhanahu wa ta'ala fallahu laysa kamitslihi syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk menjadikan tandingan-tandingan, permisalan-permisalan Nam dari kalangan makhluknya untuk Allah Subhanahu wa taala dilarang, haram kita menjadikan sesuatu yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu laisa kami syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dengannya. Fahada huwa madhabul jahmiyati fi mas'alatil yadain lillahi azza wa jalla. Inilah pendapat Jahmiyah. Inilah pendapat apa? Pendapat Jahmiyah berkaitan masalah kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menetapkan. Karena Jahmiyah sejak awalnya pondasinya sudah apa? Pondasinya sudah keliru. Mengatakan Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Jadi kalau ada tangan enggak mau mereka. Tangannya itu enggak ada tangannya. Lah kenapa? Kalau punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Nah, karena rusak pondasinya, bangunan di atasnya pun roboh, rapuh. Paham ya? Namullah musta'an. Padahal kemarin sudah kita lewati terbantahkan dengan satu sifat yang inti yaitu ada. Yang kan kemarin? Nah, barakallahu fikum. Allah taala ada enggak sih? Kata mereka ada, tapi wujuduhu wujudun mutlak katanya. Adanya itu ada secara mutlak, ada tanpa nama, tanpa sifat. Paham ya? Secara tidak langsung mereka sadar enggak sih kalau terbantah? Enggak sadar mereka. Ada itu sendiri sifat bukan? Sifat untuk sesuatu. Sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti itu ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Paham belum? Nah, sesuatu itu memiliki sifat yang itu itu ada. Nah, ada itu sifat. Allah Taala ada enggak? Ada, tapi enggak punya sifat, enggak punya nama. Bohong dia. Ada itu sendiri sudah sifat. Paham ya? Kalau enggak ada sifat ada ini ya bukan sesuatu. Paham ya? Sesuatu dikatakan sesuatu kalau ada. Ada itu ada dua kemungkinan, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sekarang antum semuanya sesuatu bukan? Ada atau tidak? Nampak enggak? nampak. Jin, malaikat, sesuatu bukan? Sesuatu. Nampak enggak? Enggak nampak. Paham ya? Jadi sesuatu memiliki sifat yang intinya itu apa? Abdurrahman? Paham ya? Eh, sesuatu itu memiliki sifat yang intinya itu apa? Ada gitu aja udah. Jawabannya ada itu sesuatu yang inti itu ada. Nam ada itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kita lihat berikutnya. Wa hadha 'alaihim fima ta'awwaluhu. Ini adalah bantahan untuk mereka terhadap apa yang mereka nam ta'wil atau mereka nam barakallahu fikum mengubah maknanya tadi. Jangan sampai keliru ya. Nah, wa madhhabul mumatsilah wal musyabbihah aidan dan juga pendapatnya orang-orang mumatsilah menyerupai Allah Taala dan makhluknya wal musabbihah dan orang-orang yang tasbih Allah Taala dan makhluknya wa raddu 'alaihim min kalamillahi subhanahu wa ta'ala bantahan untuk mereka semuanya bersumber dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum soalannya? Wallahu jalla wa ala yaqul was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit-langit berada di genggaman tangan kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala bil yamin wasyimal fil hadis. Dan datang dalam keadaan lafadznya ada kanan ada kiri dalam hadis. Jangan bingung. Karena dalam hadis itu nanti nah ada yang lafadznya kanan kiri. Paham ya? Nah, tapi ada hadis yang lain lafadznya apa? Dua-dua tangannya adalah kanan. Itu enggak perlu bingung antum. Kita lihat. Summa qala sallallahu alaihi wasallam wa kilta yadayhi yaminun. Dan kedua tangan Allah taala itu kanan. lalu terus bagaimana hadis yang mengatakan ada kirinya? Kita lihat. Perhatian baik-baik ya. Fahiya shimalun bi yamin. Maka kiri di situ adalah maknanya kanan. Nah, enggak perlu antum bayangkan. Membayangkan haram. Pertanyaannya bid'ah. Mengimani wajib. Paham ya? Eh, adapun bagaimananya wallah alam, maknanya ada. Ingat-ingat tuh ya. Tangan Allah taala maknanya apa? Hmm? Maknanya ada itu. Allah Subhanahu wa taala punya tangan tidak? Makna tangan itu apa? Gimana caranya kemarin? Apa makna tangan? Apa apa? Naam, tangannya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu taala. Bagaimana tangannya? Bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Caranya gitu aja, semua nama dan sifat caranya gitu caranya. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan baik-baik jangan sampai keliru. Kita lihat berikutnya. Na'am wa dzalika tanzihan liyadi liyadihi azza wajal. Seperti itu fungsinya kenapa sih kok simal diartikan kanan? Nah, kiri diartikan kanan, fungsinya adalah mensucikan untuk tangan Allah Subhanahu wa taala minat tanakus dari apa? sesuatu yang kurang. Li'annahu idza sami'a samiu isbat asy-syimal lillahi farubbama yaqa'u fi nafsihi annaha mithlu syimalil makhluq. Dikarenakan apabila orang yang mendengar menetapkan tangan kiri bagi Allah taala bisa jadi apa? terpetik di benaknya atau di, di, di, di jiwanya, oh berarti tangannya tangan kiri seperti makhluk. Nah itu, khawatir ke situ nanti. Tangan tangan kirinya makhluk bagaimana? Digunakan untuk sesuatu yang apa biasanya? Untuk menghilangkan kotoran, ya kan? Untuk bersuci, untuk menghilangkan kotoran tadi itu ya. Nah, orang-orang terkesan, oh, berarti tangan Allah Taala bagaimana ini?" Nah, oleh karena itu kita katakan syimal artinya yamin. Untuk mensinkronkan antara hadis yang lapatnya kedua tangan Allah Taala adalah apa? Kanan tadi itu. Nah, kita ambil dikit lagi ya. Li'anna yadul makhluk asyimal laisat mislan yamin. Karena tangan makhluk yang kiri itu enggak seperti tangan kanan. Bal angkosu bahkan lebih naam kurang. Paham ya? Tangan kiri itu lebih kurang. Antum saksikan sama-sama makhluk ya. Tangan kanan sama kiri lebih kuat mana biasanya? Kanan. Kiri lemah sekali. Antum mengangkat batu dengan kanan kuat besar misalkan lalu kiri kecil misalkan. Nah, ya itu kalau tangan manusia seperti itu. Wasyimanu kama huwa ma'lumun dan tangan kiri itu sebagaimana sudah diketahui li izalatil adha wa tanzif untuk menghilangkan kotoran dan bersuci atau bersih-bersih. Wa amal yaminu fahiyah lima yustatabu. Adapun tangan kanan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan suci. Wal akhi wal i'ta memberi dan mengambil. Termasuk adab juga. Antum dikasih orang eh, ribu misalkan ini ada hadiah buat antum. Antum ngambil pakai tangan kiri, itu enggak beradab itu. Paham ya? Ambil pakai tangan kanan, beri pun pakai tangan kanan. Paham ya? Termasuk adab seperti itu. Wal akli wasyurub makan dan minum pakai tangan kanan juga. Wa gharid dalik dan selain itu. Faidah sani sami'a as-sami'u itsrat apabila ada orang yang mendengar bahwasanya menetapkan tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala, rubbama yaqa'u fi nafsihi annaha anqas minal yamin. Bisa jadi terpetik pada dirinya bahwasanya oh berarti lebih ini kurang. Ini kurang daripada tangan kanan karena fil makhluk sebagaimana yang ada pada makhluk jangan dibayangkan. Pokoknya jangan dibayangkan. Kalau mengimani asma wa sifat sami'na wa ata'na. Fan Nabi sallallahu alaihi tawahum. Maka Nabi kita Muhammad SAW meniadakan enam dugaan atau sangkaan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa yaminun. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Maafkan salah ya. salam atau afiyah untuk penyelesaiannya kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin.